Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih berada pada seputar pembahasan wa kull khairu makhluqin kalamu malikina bidzaka al-atqiya wa afsahu. Na barakallahu fikum. Sekarang kita berada di akhir-akhir Naam atau bidzalika ya. Artinya sama saja. Berada di akhir-akhir sekarang kita daripada pembahasan tersebut kita lihat barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik halaman 71 bagian atas. Wa ba'dhum yaqul sebagian mereka mengatakan an-nasu ahrar. Manusia itu merdeka, bebas dia. Mau mengucapkan apa terserah dia. Mau mengatakan Al-Qur'an makhluk ya silakan itu urusan dia. Hak asasi manusia katanya. Enggak, itu enggak benar. Kita lihat la tuhad la tuhajjiru alaihim hurriyatal qaul wa hurriyatal kalimah. Jangan kalian membatas-batasi mereka. Kemerdekaan, kebebasan ucapan, kebebasan kata itu biarkan. Mereka ngomong apa saja biarkan, enggak usah diurusin sudah. Ini keliru enggak nih? Keliru. Karena kebatilan kalau orang itu juga diam, orang enggak tahu kalau itu kebatilan. Paham ya? Antum jalan-jalan, eh, penduduk setempat masyarakat diam saja kalau di depannya ada lubang. Antum juga nggak tahu, khawatirnya masuk lubang gitu loh. Paham ya? Oleh karena itu perlu apa? Yang namanya ilmu. Dijelaskan, yakni la taruddul batil, jangan membantah kebatilan. Eh, wala tubayyinul haq dan jangan menjelaskan al-haq. Ini sangat keliru seperti ini. Al-haq harus dijelaskan Karena tidak ada al-haq itu berbilang. Al-haq hanya satu saja. Al-haq itu hanya satu saja. Selain al-haq adalah batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, antum Al-haq ada berapa, Hasan? Selain al-haq apa? Batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, pendek, sim simpel, singkat, mudah dihafal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Antum Antum Naam, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Dihafal itu ya. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi kalau ada orang melihat perselisihan banyak, mereka semuanya ahlu sunnah. Mereka semuanya al-haq. Itu tidak benar. Al-haq hanya satu. Yang apa itu? Yang mencocoki Al-Quran was sunnah. Qawlan wa amalan wa atiqadan. Secara ucapan, amalan, dan keyakinan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Naam. Karena yang namanya al-haq itu akan nampak. Terus menerus. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina al haq akan senantiasa terus-menerus dari kalangan umatku eh, ada yang nampak unggul di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan al-haq tersebut orang-orang yang menyelisih mereka atau orang-orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'ti amrullah hingga mendekati hari kiamat. Kita ucapkan hingga mendekati hari kiamat, bukan ketika datang hari kiamat. Kenapa? Karena ketika datang hari kiamat tidak ada lagi orang yang bagus orang baik itu enggak ada, tinggal orang-orang jelek. Paham ya? Tinggal orang-orang yang jahat. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza nazakumullah kita lihat, wala tubayyinul haqqo dan jangan kalian menjelaskan al-haq. Padahal Allah Taala aja menjelaskan atau tidak? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan merinci serinci-rincinya agar semakin jelas jalannya orang-orang ahli batil. Sebagaimana firman Allah Taala Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an saja merinci, menjelaskan kelompok-kelompok ahlul batil, kemudian kebatilan harus dijelaskan, di antaranya tegurannya terhadap ahlul kitab atau yang semisalnya agar semakin jelas jalannya orang-orang yang di atas kebatilan barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah taala, Hah? Wa kadzalika? Ewa. Naam ahsan. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Eh, dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar apa? Agar semakin jelas jalannya orang-orang yang jahat bayangkan. Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian apa? Naam bal nakdzifu bil haqqi 'alal batil faid fa idza huwa zahid. Bahkan kami lemparkan al-haq di atas kebatilan, akhirnya kebatilan hancur lebur. Memang yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Walaupun dibungkus serapi apapun, baunya bau durian, tapi yang namanya kebatilan pasti akan terbongkar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dipermisalkan bagian kotoran manusia. Baunya bukan main. Dibungkus serapi apapun, dikasih parfum, bau durian, suatu ketika akan terbongkar. Apa ah, maksudnya itu ya? Kebatilan walaupun dipoles-poles, eh, dipoles ya, dipoles-poles, dirapi-rapikan masya Allah seakan-akan lelah, suatu ketika akan terbongkar. Kenapa? Karena al-haq itu senantiasa jaya barakallahu fikum hingga mendekati hari kiamat. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzana jazakumullah ucapan ini kita lihat, kullun lahu kalamuh. Masing-masing orang terserah ucapan dia. Wa kullun lahu qauluh dan masing-masing orang terserah dengan ucapannya. Fa'ala hadza takunu dunya fawdha. Kalau dikasih kebebasan seperti ini, dunia ini menjadi fawdha, ribut. Paham ya? Semuanya apa? Semuanya di tidak apa tidak ada yang namanya al-haq sudah. Karena semuanya dibebaskan. Enggak ada yang bantah. Orang tahunya kebenaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Sudah jelas depannya ada jurang, dia enggak kasih tahu. Nah, orang setiap kali masuk gang itu masuk jurang semuanya. Karena apa? Karena enggak dikasih tahu tadi. Coba dikasih tahu, hati-hati Pak, depan sana ada jurang. Orang baru waspada, hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Nah, di sana ada ahlul batil, di sana ada ahlul bid'ah dalal. Orang berhati-hati. Oleh karena itu barakallahu fikum Asy-Syaikh Shalal Fauzan na'am juga menasihatkan kepada kita semuanya sebagaimana na'am di dalam syarah beliau terhadap beberapa na'am barakallahu fikum e, rasail yang disyarah oleh beliau beliau menyebutkan bahwasanya apa na'am falayak yakfi insan an ya'rifal haqqo faqat dalam syarah apa itu ingat antum naam setelah syarah rasail ya, tebal itu ya, dijadikan satu situ pas posisinya syarah yang kalau nggak salah syarah masalah jahiliyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau secara globalnya intinya di sisi rasa nanti cek lagi. Yang jelas beliau menasihati kita semuanya, fala yakfilil insan an ya'rifal haqqo faqat. Enggak cukup manusia itu mengetahui kebatilan mengetahui al hak saja. Bala buddha an ya'rifal batil, bahkan harus dia mengetahui kebatilan, bayangkan. Wah, anak yang penting tahunya kebenaran aja, enggak mau noleh kebatilan sama sekali. Ya ini hati-hati. Eh? Dia kalau seperti ini keadaannya dia pengennya yang lurus saja, nggak mau lihat lubang kanan kiri. Eh, dikhawatirkan terpeleset. Kata beliau apa? Balabudda an ya'rifal haqqa wa ya'riful batil. Bahkan dia harus mengetahui al-haq dan mengetahui kebatilan. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah. Perhatikan baik-baik ini, mengetahui al-haq dalam rangka untuk mengamalkannya dan mengetahui kebatilan dalam rangka untuk menjauhkan diri darinya. Jadi mengetahui kebatilan penting barakallahu fikum, mengetahui kebatilan penting na'am barakallahu fikum. Dalam artian apa? Untuk kita berhati-hati dari kebatilan tersebut. Berikutnya, fayan maghi atafattunu li hadid dasais, maka harus selayaknya kita berperhatian penuh, perhatian penuh terhadap susupan-susupan atau rencana-rencana yang busuk ini. Wa hadhihi syurur allati tuhaqu diddal muslimin. Dan kejelekan-kejelekan ini yang apa? Yang digerakkan atau yang di nah barakallahu fikum didakwahkan untuk melawan kaum muslimin. Allah musta'an. Hati-hati. Qaulun Nabi rahimahullah wa kull ghairu makhluqin hadha raddun 'ala Jahmiyah wa man qala biqaulihim. Katakanlah Al-Qur'an bukan makhluk, ini bantahan untuk Jahmiyah, kelompok Jahmiyah dan orang yang berkata seperti ucapan mereka. Sebutkan urut-urutannya pemikiran Jahmiyah. Jam Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Bain bersamaan mengambil ilmu dari eh, Mas masih keliru. Bin Ukhti Labid Eh, Ibn al-Asam al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahudi. Paham ya? Allah musta'an itu Jahmiyah. Wa qaluhu kalamu malikina al-malik huwal malik. Sama artinya. Ya, ucapan nam Rabb kami itu yang menguasai, yang memiliki. Wallahu jalla wa ala huwal malik. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha agung zat yang berada di tangannya seluruh kekuasaan dan dia adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa qala qulillahumma katakanlah ya Allah malikal mulki zat yang menguasai semua kekuasaan tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut kekuasaan dari siapapun yang kau, engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Dan engkau memberikan kemuliaan kepada siapa pun yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan engkau memberikan kehinaan kerendahan bagi siapa pun yang kau kehendaki biyadikal khair. Hanya berada di tanganmu semua kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya nah engkau adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya, fallahu jalla wa ala huwal malikul mulki. Perhatikan baik-baik dalam kitab itu ya. Nah, barakallahu fikum yang punya kitabnya perhatikan baik-baik. Fallahu jalla wa ala huwal malikul mulki. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah zat yang menguasai seluruh kekuasaan. Wa ammal muluk Adapun penguasa-penguasa, para raja, min bani Adam dari keturunan bani Adam fa innama mulkuhum ariyatun bahwasanya kekuasaan mereka masih telanjang kosong enggak ada nilainya walaupun berkuasa walaupun menguasai negara-negara sekian itu di hadapan Allah Taala itu kosong nanti dari kiamat ditantang limanil mulkul yaum milik siapakah kekuasaan pada hari ini semuanya diam semuanya enggak ada yang jawab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lillahi al-wahidul qahhar hanya min Allah zat yang maha tunggal dan maha kuasa. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Yu'tihallahu man yasha' minhum. Allah telah berikan kekuasaan bagi siapa yang Allah telah kehendaki di antara mereka. Tsumma yanzi'uha minhum. Kemudian Allah telah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah telah kehendaki. Wa yu'tihal wa yu'tihalil akhar. Kemudian Allah telah berikan kepada yang lainnya. Perhatian baik-baik ya, ini kekuasaan. Fahuwa min babit tadawul. Ini dalam bentuk bab tadawul. Tadawul itu apa? Antum Eh? Tadawulin apa? Serah terima atau silih berganti. Jadi setelah ini berkuasa Allah cabut, digantikan dengan yang lainnya gitu ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Amal amal mulkus sabit adapun kekuasaan yang tidak tadawul, yang tidak silih berganti, yang tidak tertukar dan tidak nah barakallahu fiikum digantikan yang lainnya. As-sabit ad-daim yang terus-menerus ada, perhatikan baik-baik, alladzi la yazulu, yang tidak pernah hilang fahuwa mulkullahi jalla wa ala yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa hina taqumus sah perhatikan baik-baik dan ketika tegak hari kiamat yaqulullahu jalla wa ala Allah taala mengatakan limanil mulkul yaum milik siapakah kekuasaan secara mutlak pada hari ini fala ahada yujib tidak ada seorang pun yang mampu menjawab dengan pertanyaan tersebut wala ahada yatakallam tidak ada seorang pun yang berbicara falau kana li ahadin da'wan kalau seandainya saat itu ada orang yang mengaku-ngaku laqala al-mulku li, kekuasaan milikku. Summa yuzibullahu jalla wa ala nafsah. Karena enggak ada yang jawab tadi, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Na barakallahu fikum" untuk dirinya fa yaqul lillahil wahidul qahhar. Lillahil wahidul qahhar. Hanya milik Allah, zat yang Tunggal dan Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala. Seorang walaupun berkuasa di muka bumi ini, sekuat apapun, akan meninggal dunia dia. Paham ya? Itu sudah. Orang yang sekuat apa barbelan misalkan push up, sit up, sekuat apapun meninggal dunia. Paham ya? Percaya atau enggak percaya harus kita percaya, harus yakin. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan saja nanti. Meninggal dunia semuanya. Paham ya? Percaya antum? nah harus percaya. Eh, jadi jangan berbangga-bangga dengan kekuatan yang kita miliki. Syukuri barakallahu fikum. Kekuatan yang ada kita gunakan pada tempatnya barakallahu fikum. Bila perlu angkat batu yang besar disingkirkan, diangkat batu besar. Jangan mukuli saudaranya, eh, mendolimi saudaranya, orang yang lemah, enggak mampu, eh, dipukul tempeleng jangan barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi disayangi barakallahu fikum seperti itu. Jadi kekuatan yang dimiliki disimpan, digunakan saat dibutuhkan ketika perang jihad fisabilillah misalkan, melawan musuh silakan. Push up, sit up, enggak masalah. Paham ya? Untuk saat ini itu hanya olahraga. Paham ya? raga kita. Ya, terjaga sehat itu ya. Adapun mukuli saudaranya, mendzalimi temannya ke temannya karena kurus. Paham ya? Jangan hati-hati. Ya, hati-hati ya. Allah musta'an. Jadi jangan sampai kekuatan-kekuatan tidak diletakkan pada tempatnya. Allah musta'an. La ba'as khair insyaallah. Naam. Karena sudah kita lewati sekuat apapun tetap dia itu sebelum meninggal tidur dulu. Paham ya? Intinya kelemahannya itu, sebelum dia akan meninggal nanti, sekuat apapun orang berbelan, sit up, push up, lari maraton, itu biasanya tetap tidur dia kalau ngantuk. Lemah enggak kira-kira? Lemah. Kalau orang enggak pernah tidur nanti tanyakan ini orang gimana ini enggak pernah tidur? Paham ya? Dipertanyakan. Enggak normal istilahnya kalau normal tidur. Paham maksudnya itu, ini menunjukkan lemahnya manusia seperti itu. Jangan banyak gaya, gini-gini. Oh, tidur juga kalau ngantuk. Allah musta'an lemah. Manusia itu lemah barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, fala wala ahada yu'aridu fi hadza, enggak ada seorang pun yang mengkritik atau menentang di sini. Fal mulku lillah jalla wa ala. Maka kekuasaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala wa innama yahabu man yasha'u syai'an minal mulki muddatan muhaddadatan. Hanya saja terkadang Allah taala berikan karunia pemberian kepada siapa yang telah kehendaki sedikit dari kalangan dari ke, dari kekuasaan tersebut waktu yang telah ditentukan. Atau lihat penguasa-penguasa yang ada. Mungkin setahun dua tahun dicabut. Karena kekuasaan yang langgeng, kalau dia mau langgeng berkuasa di muka bumi ini kuncinya itu berapa? Dua kuncinya. Beramal amalan soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dilanggengkan eh, kekuasaan dia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam. Apa? Nah, itu para imam, imam, panutan agama ini lain lagi. Mau jadi penguasa atau enggak? Mau. Mau kokoh? Kokoh. Mau tetap senantiasa langgeng jadi penguasa? Naam. Kuncinya dua. Iman dan apa? Dan amalan soleh. Bukan demonstrasi. Bukan teriak-teriak pinggir jalan. Turunkan harga BBM atau yang semisal. Bukan itu. Barakallahu fikum. Allah Antum, mana dalilnya? Emang mana dalilnya? Apa-apa? Enam. Itu kalau dilanjutkan pun ada lanjutannya, cuman dari situ intinya adalah apa? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Eh, Allah Taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, Allah Ta'ala akan jadikan pemimpin di muka bumi ini. Eh? Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan orang-orang sebelum mereka. Kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Demonstrasi imannya mana? Sholat asal jamaah di pinggir jalan. Itu pun kalau sempat. Wuduknya pun tayamum air banyak. Ya enggak? Jihad. Ya kan? Orang-orang kalau demonstrasi itu kira-kira wuduk ini mana mereka? Kadang enggak wuduk, tayamum. Paham ya? Kemudian terkadang mau kebelet kencing atau misalnya langsung di pojokan gitu aja. Allah musta'an. Salat Jumat masjid masih kosong banyak, mereka salat Jumat di jalan raya, masih teriak-teriak, ikhtilat, campur bau laki dan wanita, rusak kerusakan semuanya. Karena demonstrasi itu bukan solusi tapi polusi. Allah musta'an. ikhwan fi din azza nazakumullah kita lihat berikutnya lagi, tinggal dikit lagi ya. Naam, summa iman yamut. Kemudian iman dia mati. Au yu'khadhu minhul mulk wa yunza'u bil quwwah atau akan diambil raja yang lain, penguasa yang lain diambil dengan cara apa? Ya, dipaksa dengan kekuatan. Jadi ima raja tadi mati atau dia masih hidup tapi dipaksa. Nah, dipaksa mati lawan dengan raja yang lain akhirnya dicabut kekuasaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wa an nadhim rahimahullah bidzalika ay bi anna al-Qur'an ghairu makhluq. Maksudnya bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Qauluhu danal atqiya yakni i'taqadal atqiya. Telah berkeyakinan orang-orang yang atqiya apa atqiya orang-orang yang bertakwa. Beda dengan atqiya. Kalau atqiya orang-orang yang zaki yang cerdas. Ini atqiya. Naam. Minal a'immah dari kalangan para imam hadal qaul. Jadi para imam yang mereka bertakwa kepada Allah Taala berkeyakinan seperti ini bahwasanya Al-Qur'an Allah mustahil. Santai aja. Al-Qur'an apa menurut orang-orang yang beriman? kalau Kalamullah ghairu. Sudah selesai. Enggak usah panjang lebar. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an adalah ucapan Allah bukan makhluk. Wa qaluhu wa afsahu ay adharuhu linnas. Mereka orang-orang yang bertakwa menjelaskan kepada manusia. Wa qalu al-Qur'an munazzalun ghairu makhluqin. Al-Qur'an diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Lam yaskutu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Lam yaskutu mereka tidak diam. Wa yaqulu dan mereka na barakallahu fikum tidak mengatakan hadi ara. Ini pemikiran-pemikiran orang aja, enggak ada yang katakan seperti itu. Wa tarakun nasa ala hurriyatil kalimah dan mereka juga tidak meninggalkan apa? Naam barakallahu fikum manusia sesuai dengan apa? kebebasan ucapan wa hurriyatir ra'yi dan kebebasan akal, bal innahum afsahu ghayatul ifsah. Bahkan mereka para ulama yang bertakwa kepada Allah taala mereka menjelaskan dengan penjelasan yang sampai puncaknya. Wa nadharu wa jadalu. Mereka bermunadharah, berdebat. Naam berapa? Nah barakallahu fikum hafizakumullah. Naam berbintang-bintang dengan mereka. Wa allafu dan bahkan mereka mengarang kitab wa katabu menulis fi raddi hadzal qaul untuk membantah ucapan ini enam eh, li khuturatihi wa karena berbahayanya dan juga jeleknya keyakinan pemahaman ini lima fihi min tanaqqusin itu keliru harakatnya itu ya walima benar harokatnya di atas mim itu ya walima fihi min tanaqqusinillah dan dikarenakan di dalam terkandung bentuk apa? menganggap kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yas'u ahlul ilm an yasqutu maka na barakallahu fiikum tidak merasa puas ahlul ilm untuk diam. Naam, an hadzal qaul dari ucapan ini au yatasahalu fih atau mereka bermudah-mudahan. Maksudnya mereka enggak merasa puas itu loh kalau seandainya diam. Harus dijelaskan karena yang namanya al-haq itu al-haqqul lil haqq walau kana murran ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin